Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah Jadi kembali kita lanjutkan atau sebelum kita lanjutkan tadi ada kosakata yang kita lewati di hadis 181 Yajimul fuada artinya menguatkan hati Menguatkan liver Kemudian silikon itu di Kamus al-Ma'ani diartikan dengan sejenis umbi Kemudian masih tentang hadis 182 ingin saya tambahkan keterangan dari Mawahib Muhammadiyah. Ada tentang Aisyah binti Tolha. Ya, Aisyah binti Tolha ini ya, ibunya namanya Ummul Kulthum binti Siddiq. Ya, ibunya adalah Ummul Kulthum putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga oleh karena itu maka an khalatiha dari bibinya atau dari Aisyah. Aisyah ini statusnya adalah bibinya. Karena sama-sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka di naskah yang lain uh, an khalatiha Aisyah ummul mukminin. Dari eh, dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin. Karena Aisyah binti Talha ini adalah anak perempuan dari Ummul Kulsum binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan berkenaan dengan Ummul Kulsum binti Siddiq di sini disebutkan di Mawahib Muhammadiyah disebutkan kanat fa'iqatan fil jamal. Dia adalah wanita yang super cantik. Ya, dia menjadi istri dari Mus'ab ibn Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Nah, karena cantiknya maka uh, Mus'ab bin Zubair ini ngasih mahar sebesar satu juta dirham. Dikauniha badi'atan fil husni. Karena dia adalah wanita yang super cantik. Maka maharnya satu juta dirham. Ya, padahal di masa silam, masa sahabat, dirham sama dinar itu harganya berdekatan. Ya, satu dinar yang itu 4,25 gram emas itu adalah 10 dirham sampai 12 naik turun. Ya, anggap saja 10 eh, dirham. Ya, maka ya, satu dinar 4,25 itu berarti kalau 4,25 bagi 10 berapa berarti berapa nilai satu dinarnya satu dirhamnya Hah, bagi 10 berarti 0,4. Ya, 0,4. 0,4 gram emas. Itu satu dinar. Pakai harga masa silam. Ini. Ini maharnya seribu, eh, satu juta dirham. Ini. Karena cantiknya. Fala makutila, kemudian setelah Mus'ab e, ibn Az-Zubair ini terbunuh, ya, di masanya Abdullah bin Zubair juga, karena dia mendukung kakaknya Abdullah bin Zubair. Ya, kemudian akhirnya tazawajaha Umar ibn Abdul Aziz atau tamimi dengan mahar 100 ribu dirham, 100 ribu dinar. 100 ribu dinar. Wakanat ahsanan nasi fi zamaniha. Dan ketika menikahnya masih termasuk tergolong wanita paling cantik di zamannya. Tumatazawajaha ba'dahu. Kemudian setelah itu nikah yang ketiga. Janda tiga saja masih mahal ya. <laughs> Kemudian eh, setelah eh, setelah setelah itu dia dinikahi oleh sepupunya anak pamannya namanya Umar ibn Ubaidillah Alami ati alfi dinar dengan mahar 100 ribu dinar ya, dan ingat satu dinar 4,25 gram 100 ya, ribu dinar Pemata dan beliau meninggal dunia eh, Ba'dani fi wa mi'atin setelah di atas tahun 100 Hijriah. Kemudian tadi tentang uh, eh, goda. ya, masih lanjutannya hadis tentang goda. Kalau di Muhammadiyah ini mungkin lebih bagus penjelasannya. Ya, uh, eh, al goda diartikan dengan At-Ta'am alladhi yu'kalu mutlaqat. Ya. Itu makanan yang dimakan mutlak. Uh, waktunya terserah. Kalau kita gunakan sarah dari uh, eh, Sa'abdur Razak fi awali nahar atau, uh, yaitu di siang hari, maka ini nanti agak kontradiktif dengan misalnya Syafi'iyah yang mempersyaratkan niat uh, puasa sunnah yang boleh di pagi hari itu adalah sebelum duhur. Sebelum zawal. Setelah zawal tidak boleh. Namun kalau uh, dimaknai dengan makna roda itu adalah atau am ala yukal. semua makanan. Mau dimakan jam sekian, jam sekian, mau sarapan, mau ini, semuanya bisa roda. Maka mungkin lebih pas ketika kita artikan ini sarapan bagi. Ya, namun syaratnya rodanya diartikan dengan atau am ala yukal. Maka kemudian Nabi mengatakan ini saim. Ya, dalam riat yang lain yang juga sahih ada lebih kalimat yang lebih tegas. Ini saimun idan. Ya, lebih tegas kalau niatnya baru datang belakangan. Jika demikian saya puasa. Maka kalau pakai yang idan, ini saimun idan, maka ini adalah dalil tegas bolehnya niat puasa sunnah di pagi hari lakin ila zawal inda syafi'i. Akan tetapi pagi harinya cuma boleh sampai zawal. Eh, ila zawal. Setelah zawal, setelah geser matahari ke barat, sudah nggak boleh niat puasa. Puasa sunnah. Wa aujaba malikun atabiyita kal fardi. Dan ini masalah yang diperselisihkan ulama. Kali Imam Malik, puasa sunnah itu niatnya juga harus malam sejak malam. Alasan Imam Malik adalah malam yubayat asyama. Di situ mutlak. Ya, tidak ditentukan harus puasa uh, puasa uh, puasa fardu. Maka beliau katakan ini juga berlaku untuk puasa sunnah. Dan kalimat ini saim juga dalil menunjukkan la ba'sa bi nafli li qasdi ta'limi orang itu menceritakan kalau dia puasa sunnah itu tidak apa-apa. Tidaklah uh, terutama uh, likos ditaklimi apalagi tujuannya untuk uh, untuk mengajar, memberitahukan semacam ini boleh. Atau ringkasnya orang itu menceritakan kalau dia puasa sunnah asalkan tidak ada niat dan tendensi dan uh, ria ada niat-niat yang jelek maka hukumnya boleh. Yeah sebagian orang dan warak dengan niat warak e, punya anggapan tidak boleh ngomong kalau e, saya puasa sunnah. Tujuannya e, niatnya warak. Namun ini tentu warak yang tidak pas karena Nabi sendiri mengatakan ini sa'il. Jika demikian saya puasa itu puasa sunnah. Kemudian tadi ada makanan hais dan telah disampaikan pengertiannya. Dan perlu diketahui makna asal, makna bahasa dari hais adalah al-khaltu, mencampur. Kemudian tentang Nabi membatalkan puasa, eh, di sini jadi dalil tegas bolehnya membatalkan puasa sunnah. Wa madhab syafi'i kal aktar. Ini madhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Wa man'ahu Abu Hanifah. Ya, namun Imam Abu Hanifah melarang membatalkan puasa sunnah. Di ghairi udhrin. Di ghairi udhrin. Jika tidak ada udhur. Cuma eh, semata-mata ingin batal tanpa alasan yang kuat. Ya fi riwayatan anhu dalam satu riwayat dari anhu dari Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau melarangnya, kemudian wa'ujab al-qadha'a. Siapa yang kemudian membatalkan puasa sunnahnya maka wajib diqadha. Di antara alasan yang melarang firman Allah Taala di surat Maidah ayat yang eh, surat Muhammad ayat yang ke-33, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Jawaban ulama yang membolehkan, membatalkan, ya, dalilnya tegas, boleh. E, kemudian sedangkan makna surat Muhammad ayat 33 adalah membatalkan pahala. Yang tidak boleh adalah yang maksud ayat adalah membatalkan pahala bukan membatalkan amal. Kemudian tadi tentang Ummi Mungdir, tentang Ummu Mungdir Al-Ansariyah. Nama aslinya adalah Salma binti Qais ibn Amr. Wahia khalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi abihi. Dan yang mengatakan kalau dia adalah bibinya Nabi mengatakan dia adalah bibinya Nabi dari jalur khalah Nabi dari jalur bapaknya. Yeah. Ya, beliau ini Ummu Mungdir ini bayat wa salat ila kiblatain, beliau termasuk sahabiyah yang salat di dua uh, salat dua kiblat. Ya, walaha suhbatun dan dia adalah sahabat Nabi. Kemudian di hadis tentang kisah Ummu Mungdir tadi ada kalimat fajala sa'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu. Maka Ali duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Padahal uh, eh, utopnya itu digantung, ya kan? Sehingga hadis ini jadikan dalil fihi jawazul akli qa'imah. Hadis ini dalil bolehnya makan sambil berdiri. Gimana ceritanya? Nah, ini kan otaknya digantung. Ya, rutabnya digantung. Ya, rutab digantung, kemudian tidak makan, bentuknya duduk. Ya, Nabi nyuruh untuk Ali untuk berhenti makan, bentuknya gimana? Fajalasa Ali. Ya, Ali duduk. Berarti tadi Ali makan sambil berdiri. Ali tadi makan sambil berdiri. Ketika Nabi katakan mah, Ali berhenti makannya. Fajalasa Ali duduk. Oh, tadi berarti makannya sambil berdiri. Ali Ali berhenti makan e, posisinya ngambil posisi duduk dan Nabi lanjut makan. Berarti Nabi makan sambil berdiri. Sehingga di sini dikatakan fihi jawazul akli qa'ima bila karohatin Eh, ya, bolehnya makan sambil berdiri dan itu tidak makruh walakin tarkuhu afdal akan tetapi ya, meninggalkan makan sambil berdiri itu yang lebih baik ya, namun kalau Imam Nawawi di judul bab Riyadhus Salihin ya, makan sambil berdiri makruh kalau di sini penulis Mawahib Muhammadiyah mengatakan makan sambil berdiri itu boleh tanpa makruh, namun tarkul aula itu adalah tindakan yang kurang utama. Kemudian catatan untuk hadis sebelumnya Untuk hadis 178 ada sejumlah eh, siapa Al Hasan bin Ali ibnu Abbas Ja'far mendatangi menemui uh, seorang nenek namanya Salma. Seorang nenek namanya Salma. Uh, Salma itu siapa? Salma ini adalah Zawjatu Abu Rafi'. Dia istrinya seorang sahabat Nabi namanya Abu Rafi' Ya, namanya Abu Rafi. Kemudian e, dan Salma ini adalah qabilatu Ibrahim. Adalah dukun bayinya, kelahirannya Ibrahim, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Salma ini itu uh, dukun bayi yang membantu persalinan Maria Kiptiyah ketika melahirkan Ibrahim. Waya Ghazilatu Fatimah binti Umay, Umayyis dan dia juga yang memandikan Fatimah binti Umayyis. Dan mereka e, bertiga mendatangi nenek yang namanya Salma e, dengan pertimbangan Khadi khadimatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam karena beliau ini adalah juga sering bantu-bantu Nabi di rumah Nabi watabikhatuhu dan suka masakan makanan untuk Nabi. Kemudian dibuatlah eh, kemudian nenek Salma ini diminta untuk membuatkan makanan. Maka dia kemudian membuat makanan dan makanannya itu ada kemudian rempah-rempahnya, tawabilnya. Ya, maka di sini mengandung pelajaran ya, berkenaan dengan tawabil rempah-rempah yang di uh, demikian juga full-full apa kemarin terjemahnya full ah lada maka ini berarti ada bumbu maka di Muhammadiyah dikatakan faedahnya anahu sallallahu alaihi wasallam karena yuhibu tajib ta'am Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mengenakkan makanan. Mimataya sarawasahula, namun dengan bumbu-bumbu yang memungkinkan yang ada di yang beliau miliki. Sehingga e, mengenakkan makanan dengan dikasih bumbu ini dan bumbu itu anadzalika layunafi yunafi az Bahasanya tindakan semacam itu tidaklah bertolak belakang dan meniadakan kezuhudan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyukai makanan yang diberi ya, bumbu. Kemudian tentang Nabi hadis sebelumnya hadis 177 tentang pernikahan Nabi dengan Sofia. Maka walimahnya adalah sekedar tamr dan sawit eh, walimah diambil dari kata-kata walam artinya al istimak kumpul. Iya, artinya kumpul. Karena terutama di masa Nabi, walimah ini, walimah itu diadakan setelah suami istri itu kumpul. Baru setelah itu, baru besoknya mengadakan walimah. Iya. Oleh karena itu, sebagian ulama me, e, mengkhususkan istilah walimatul urs itu khusus untuk acara setelah kumpul. Setelah suami istri dukhul, setelah hubungan badan, setelah kumpul, setelah ngamar, nah makanan setelah itu itulah walimatul urus. Namun di sini eh, Muhammadiyah mengatakan wal walimatu ta'amun yusna'u linikah qablahu au ba'dahu. Namun ya, walimah ini adalah makanan yang dibuat karena pernikahan baik sebelum kumpul atau setelah kumpul. Bihaisu yunsabulahu adatan uh, dan tolak ukurnya adalah itu disebut walima, manakala secara hukum off itu masih dinisbatkan kepada pernikahan. Maka di sini eh, terdapat faedah tentang kalau walimah itu pasca lama setelah akad nikah, apakah masih dianggap walimatul urs ataukah tidak? Apakah tergolong walimatul urs ataukah tidak? Maka Al-Jamal Al-Syafi'i mengatakan suyun sabulahu adatan. Kalau menurut urf itu makanan ini masih dinisbatkan kepada ya, eh, masih dinisbatkan sebagai makanan karena kegembiraan karena menikah, ya itu masih disebut walimatul urs. Ya, tentang Sofia, maka Sofia itu Sofia binti Huyai ibn Akhtab al-Yahudi. Dia keturunan Harun, saudaranya Musa. Sebelumnya dia istri dari Salam ibn Abi Huqayq yang merupakan kepala suku e, negeri Khaybar yang terbunuh saat perang Khaybar dengan status kafir. Dan tentang e, e tentang Sofiyah ini Bunda Sofiyah radhiallahu anha ini sebelumnya beliau bermimpi. Ya, sebelumnya, sebelum akhirnya dia jadi istri Nabi, ketika ayahnya masih hidup, ayahnya juga terbunuh. Ya, saat perang Khaybar, suaminya, ayahnya terbunuh. Ya, sebelumnya kanat ra'at qabla dzalika anal qamar waqa'a fi hijriha. Sebelumnya Ibunda Sofia itu bermimpi ada rembulan yang jatuh di pangkuannya. Fadzakadzali kali abiha. Habis mimpi paginya dia ceritakan kepada bapaknya kalau semalam dia mimpi ya, bulan jatuh di pangkuannya. Apa respon bapaknya? Latoma wajahaha ditampar anak perempuannya. Nah, mau cerita mimpi. Nah. Kemudian maka dapatnya tamparan dari bapaknya naki innaki latumiddina koki ila antakuni ingda malikil Arab. Ya, kamu ini berharap-harap jadi istrinya Raja Arab. Maksudnya Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia mentakwil, ya, bapaknya sudah mentakwil mimpi anaknya. Ya, bahasanya rembulan itu adalah Ya, rembulan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rembulan jatuh di, di pangkuan, ah, itu artinya jadi istri. Ya, yang jadi rembulan itu jadi suaminya. Falam yazal al bi biwajiha dan ah, bekas tamparan bapaknya itu masih bekas sampai dia nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai nikah dengan berarti belum lama jedanya antara uh, mimpi kemudian ditampar oleh bapaknya kemudian terjadi perang Khaybar ya, kemudian bapaknya suaminya meninggal dunia kemudian akhirnya uh, dia dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berstatus budak ya, kemudian uh, kemudian semula di tangan Dihya al Kalbi kemudian pindah ke tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Nabi merdekakan dan e, Nabi jadikan perama e, e, merdekanya itu sebagai mahar pernikahannya. Itu berarti jedanya tidak begitu lama atau tidak terlalu lama. Buktinya bekas tambaran masih e, masih ada di wajahnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dan mengumpulinya.